Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya masih mengenai syarah yang disampaikan oleh Syekh Al Fauzan Habibullah taala mengenai keadaan orang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata mereka berikrar mengakui dengan tauhid ar-rububiyah namun perlu diketahui bahwasanya pengakuan dengan tauhid ar-rububiyah tidak cukup harus diiringi dengan apa dengan tauhid al-uluhiyah dengan tauhid al-uluhiyah, tauhidul ibadah, tauhidul ubudiyah, ifradullah taala bil ibadah. Mengesahkan menunggalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah itu harus ya. Naam. Sehingga orang kufar Quraisy ketika diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala itu pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta, namun pengakuan yang demikian tidak diterima Kenapa? Karena hakikatnya mereka masih menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyembah berhala-berhala itu adalah hakikat daripada kesyirikan. Barakallahu fikum wa ha wa habidakumullahu jami'an. Naam. Kita lanjutkan kata beliau Fal musyrikuna ya'tarifuna bi anna Allah wal khaliq ar-raziq al-mutasarrif bi ibadihi alladhi bi yadihi al-amr la yunkir ahadun minhum hadha. Maka kaum musyrikin, mereka mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu adalah pencipta dan pemberi rezeki serta yang mengatur pada hambanya. Ya, alladzi amr yang berada di tangan Allah Subhanahu wa taala semua urusan. Layung yungkir ahadun minhum, di antara mereka enggak ada yang ingkari. Kufar Quraisy itu nggak mengingkari, cuman mereka mengingkari dan tidak mau kalau seandainya disuruh beribadah murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka ingkari. Tauhid apa? Tauhid al-uluhiyah, tauhid yang inti, tauhid yang matlub, itu yang diingkari. Barakallahu fikum seperti itu. Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard?" Katakanlah siapa zat yang memberi rezeki kalian dari langit dan bumi? Gak ada lain jawabannya kecuali Allah. Karena semua rezeki yang diberikan kepada hamba, kepada makhluk ini semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di atas langitlah rezeki kalian dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Wa ma bikum min imatin Allah dan apa-apa yang ada pada kalian berupa kenikmatan maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala zat yang apa? Ar-Razzaq, senantiasa memberikan rezekinya. Dzul quwwatil matin, zat yang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Sehingga jangan sampai kita sandarkan rezeki kita kepada makhluk, jangan. Makhluk itu hanyalah wasilah perantara saja. Dalam artian makhluk tersebutlah apa? Yang mencari Nah, rezeki, mencari, mengusahakan untuk mendapatkan rezeki, melakukan sebab-sebab untuk mendapatkan rezeki. Adapun rezeki yang hakiki itu datangnya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala seorang hamba bisa mendatangkan tapi dengan cara apa? Dengan cara berusaha mengambil sebab itu saja. Adapun yang beri rezeki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai merasa khawatir ketika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia benar-benar apa? menyandarkan semua itu rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan makhluk, bukan di tangan makhluk. Sehingga ini bantahan terhadap orang-orang apa? Orang-orang hizbiyun yang mereka berpayung di bawah yayasan. Kata mereka kalau nggak ada yayasan nggak bisa tegak dakwah salafiyah, rezekinya terputus, nggak bisa dakwah itu keliru besar ya. Rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jika orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala akan carikan jalan keluar dan diberi rezeki yang setimpal dalam arti rezeki yang tidak disangka-sangka. Wa man yattaqillah yaj'al wa yarzuqhu min Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan baginya jalan keluar, kemudahan rezeki lancar. Kemudian apa? Wa yarzuqhu min Dan Allah taala niscaya akan memberikan rezeki kepada hamba tersebut dari arah yang tidak disangka-sangka. Barakallahu fikum wa hafizakumullah jami'an. Hingga kalau kita perhatikan di lautan yang sangat luas tersebut terdapat ikan yang sangat besar. Ada ikan paus, ikan hiu, itu besar-besar. Makanannya dari mana makanannya? Sehari berapa yang dimakan? Banyak sekali. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak melalaikan nah kepada makhluknya karena rezeki semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa man dabatin illa 'ala Allah rizquha. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala rizquha. Dan tidaklah ada Nah, semua binatang atau semua yang melata di muka bumi ini, manusia, hewannya dan semisal semuanya apa? Nah, di muka bumi ini ila 'ala rizquha, kecuali rezekinya itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. 'Alaika bittaqwallahi in kunta ghafila, ya'tika bil arzaqi min haitsu la tadri. Fa kaifa takhafu al-faqra wallahu raziqa? Qad qad razaqa at-tayra wal huta al bahri. Perhatikan. Dalam pepatah yang sangat bagus ini, di dalam pantun atau puisi yang sangat bagus ini menunjukkan bahwasannya rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Alaika bittaqwallah in kunta ghafila. Maka wajib bagi dirimu bertakwa kepada Allah jika engkau lalai. Ya'tika bil arzaqi min haitsu la tadri. Niscaya akan datang kepada engkau rezeki dari apa? Dari arah yang kau tidak tahu. Fa kaifa takhaful faqra wallahu Bagaimana kamu takut fakir, takut miskin padahal Allah Ta'ala yang beri rezeki? Qad razaqat tayra wal huta fil bahri. Sungguh Allah Ta'ala telah memberikan rezeki al-hut, yaitu ikan besar yang di lautan. Dan juga apa? Burung, seekor burung. Barakallahu fikum wa hafidhakumullahu jami'an. Jadi jangan khawatir ya. Ayo, jangan minta rezeki kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya kata beliau, "Hadzal rizqul ladzi ta'kuluna minhu." Inilah rezeki yang kalian memakannya memakan darinya, sabun dan kalian minum, watalbasuna watarkabun yang kalian itu memakai pakaian serta kalian mengendarai. Manilah dijabi Siapa yang mendatangkan rezeki itu siapa? Kalau bukan Allah. Nah, hal jahat bihil asnam. Apakah berhala-berhala yang kalian sembah itu bisa mendatangkan? Kala. Kala warabi Sekali-kali tidak demi Rabbu. Tidak bisa berhala-berhala yang benda mati kayak gitu bisa mendatangkan. Hatta manusia saja yang hidup aja disembah Nggak akan bisa mendatangkan seperti itu. Kata beliau, al-asnamu jamadatin wahijarah. Nah, berhala-berhala itu jamadat, benda-benda mati, wahijarah dan juga bebatuan. Amin asjar ataukah pepohonan-pepohonan, awil amwat ataukah orang-orang sudah mati, awil kubur atau kuburan-kuburan, wal adhiya, wal adrihah, bangunan-bangunan yang disembah, Kulluha la ta'ti bi Semuanya tidak bisa mendatangkan rezeki kalian, enggak bisa sama sekali. Fahum ya'tarifuna bi anna asnamahum la takhluq wa la tarzuk. Mereka itu mengakui dan meyakini dan mengetahui bahwasanya berhala-berhala mereka tidak bisa menciptakan, tidak pula memberi rezeki. Sehingga ketika ditanya apa jawaban mereka? Jawabannya mereka mengatakan Allah. Nah, tapi pengakuan seperti ini tidak bisa memasukkan mereka dalam keislaman karena pengakuan rububiyah tidak cukup, harus nah, disertai dengan apa? tauhid al-uluhiyah. Barakallahu fikum wa hafizakumullahu jami'an. Naam. Kemudian berikutnya kata beliau qala ta'ala amma yamliku sama' wal absar bukankah zat yang memiliki pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala as-sama' wal al asma al-hasah al-'azimah pendengaran yang bisa yang merupakan panca indera yang besar nah jadi orang itu punya panca indera ya panca itu lima indera itu ya indera nah digunakan ya lima ini panca indera ya Nggak ada indera keenam. Panca indera itu indera peraba. Kemudian indera penglihat, indera pendengar, indera pencium, kemudian indera apa? Indera perasa. Nah, indera perasa apa? Lidah. Indera pencium atau pembau apa? Hidung. Hidung mencium membau pakai hidung. Gak mungkin orang mencium bau, mencium atau membau naam sesuatu dengan apa dengan lidahnya. Gak bisa. Paham ya? Jadi panca indera ya ada lima indera manusia itu. Indera peraba, enam, tangan, indera peraba kan? Ewa. Eh, kemudian indera pencium apa pencium pembawa tadi hidung. Kemudian indera perasa apa indera perasa? Lidah. Kemudian indera penglihat mata, indera pendengar telinga. Punya lima panca indera. Dihafal itu ya karena sebagian orang mungkin tahu apa itu panca indera. Nah, panca indera itu yaitu tadi yang digunakan lima perkara tadi itu enam, tidak terlepas dari itu ya. Ayo. Kata beliau as-sam' al-hasa al-'azima allati tasma' biha aswat pendengaran yang sangat agung yang apa? Yang bisa mendengarkan suara-suara wal basar itu tubsir bil mar'iyat yang bisa melihat sesuatu yang dilihat. Hadil ain allati ja'alallahu fiha hadal basar. Inilah mata yang Allah telah menjadikan padanya apa? Hadal basar pandangan ini. Mata itu kalau ada dua kemungkinan orang memiliki mata, ya kan? Ima bisa melihat, ima tidak bisa melihat seperti itu. Wa hadan nur min wa hadan nur man alladhi khalaqahu fik? Dan cahaya ini siapa yang telah menciptakan untukmu? Eh, pada dirimu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Naam. Hal khalaqahu ahadun ghairallah? Apakah ada yang menciptakan selain Allah Subhanahu wa taala? hal ra'aytum ahadan minal khalqi awjada fi as sam'i idza suliba minhu? Apakah ada atau apakah kau melihat seorang dari kalangan makhluk yang membikin apa? Membikin pendengaran pada seorang apabila nanti hilangkan pendengaran darinya. Contohnya orang tuli contohnya. Orang tuli datang kemudian diciptakan pendengaran bisa bisa mendengar. Bisa enggak? Pada asalnya nggak bisa sama sekali. hal yastati ahadun an yuraddu lil a'ma al basar alladhi dhahaba Apakah ada seorang yang mampu mengembalikan orang yang buta pandangannya? Orang buta enggak bisa melihat ya. Kemudian mengembalikan pandangannya itu yang telah dihilangkan pandangannya, apakah bisa? Enggak ada. Nah, ya. Kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa habibakumullah jami'an. Ini semuanya menunjukkan lemahnya berhala-berhala mereka, sesembahan-sesembahan mereka yang selain Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak selayaknya, tidak sepatutnya, tidak Naam sepantasnya bagi kita semuanya kaum muslimin naam untuk menyembah atau meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau di sini, Lawit tama ahlul ardi kulluhum. Kalau seandainya penduduk bumi semuanya mereka ala an yaja'alu fi ainihi basaran berkumpul jadi satu para profesornya doktornya eh, para cendekiawan ahlu kedokteran dan misalnya mereka berkumpul jadi satu untuk membuat satu mata saja ya ayaj'alu fi ainihi untuk menjadikan satu mata yang buta basaran menjadi bisa melihat mata ta'u Misalnya mereka tidak akan mampu paham ya Nah, lal asnam wal atiba wal hudzat minal ulama. Tidak berhala-berhala, tidak pula para dokter, tidak pula para cendekiawan dari kalangan ulama. Cendekiawan itu orang yang pinter-pinter. Jadi orang pinter pun sekaligus kalau dikumpulkan jadi satu orang pinter-pinter, para dokter, para mungkin berhala-berhala mereka sembah jadi satu untuk membuat penglihatan pada mata orang yang buta, bisa enggak? Enggak akan bisa. Nah, enggak akan bisa ya. lewat sebagaimana telah direndahkan oleh Allah Taala dha'ufat talib wal matlub. Nah, lemah yang diminta dan lemah juga yang meminta ketika mereka ditantang apa? Naam, sebuah permisalan bahwasanya persembahan yang mereka sembah selain Allah Taala itu tidak bisa membuat menciptakan seekor lalat saja nggak bisa. Nah, ya ayuhan nas duriba masalun fastami'ulah. Wahai manusia, telah diberi, diberikan permisalan maka dengarkanlah. Innal ladzina tad'una min dunillah Kesungguhnya yang kalian seru kepada selain Allah Subhanahu Wa taala la yakhluqu dzubaban. Mereka tidak mampu menciptakan dzubab, seekor lalat. Paham ya? Naam. walaupun apa? Walaupun mereka berkumpul, walaupun istama'ulah, walaupun mereka berkumpul. Naam, tapi apa? Kalau seandainya dzubab itu wa iyaslubuhumud dzubab syai'an la ya, la yastanqidhuhu min. talib wal matlub. Kalau seandainya dzubab itu, lalat itu ya, merebut atau mengambil makanan dari berhala itu, Biasanya berhala di depannya ada sesajen ya, ada makan-makanan, ada buah-buahan, ada jeruknya, ada apelnya, kadang ada ada apa? Ada dagingnya. Itu kalau seandainya dagingnya dimakan lalat, dicuri lalat itu, berhalanya diam aja dia. Berhalanya nggak mukul, eh? kemudian nggak narik lalatnya, nggak bunuh lalatnya, diam aja. Itu menunjukkan apa? Dha'afat talibu wal matlub. Lemahnya. Naam, berhala yang diminta dan juga lemahnya yang meminta. Yang meminta itu tahu barang tidak bisa bergerak kayak gitu pak dimintai. Kemudian yang diminta juga jelas, yang diminta batu, berhala, ya, tidak bergerak sama sekali, lalat aja mengambil makanannya, diamkan, dibiarkan, kok dimintai? Nah, seperti itu. Permisalan yang sangat apa? Yang sangat menghinakan mereka. Karena mereka memang hina ya. Dalam artian ketika minta pada selain Allah Subhanahu wa taala dipermisalkan. Lihatlah mereka, mereka berkumpul di satu untuk menciptakan lalat aja nggak mampu. Ini lalatnya, lalat itu kan sempurna ada sayapnya, ada kaki-kakinya. Coba satu saja ya, untuk mencoba menciptakan kaki lalat aja bisa nggak kakinya tok itu nggak akan bisa walaupun bisa mereka mereka bisa menciptakan atau membuat pesawat nah, bayangkan pesawat yang besar itu bisa tapi kecil ini malah nggak bisa itu menunjukkan bahwasannya apa? Bahwasannya tidak ada yang mampu yang menciptakan naam kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia biasanya cuma mengubah. Nah, aku bisa kok bikin sepeda, aku bisa kok bikin pesawat. Menciptakan sepeda juga bisa, menciptakan pesawat juga bisa. Kamu bukan menciptakan, cuma mengubah barang benda yang sebelumnya belum jadi, kemudian kamu ubah jadi sepeda. Bisa aja. Nah, para cendekiawan mungkin para ahli yang mereka membuat. Bisa. Paham ya itu ya maksudnya? Mengubah, bukan menciptakan, cuman mengubah kalau manusia itu. Nah, kalau menciptakan semula nggak ada, tiba-tiba ada sepeda dalam rumah. nggak mungkin. Ya kan? Tiba-tiba ada pesawat terbang tanpa ada yang bikin, nggak mungkin. Nah, seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala apa? Kun fayakun. Jadi maka jadilah. Bayangkan itu. Nah, Kemudian berikutnya kata beliau, "Fal musyrikuna mu'tarifuna bi anna asnamahum la ta'mal ayya syai'in min dzalik." Kaum musyrikin mereka mengetahui nah bahwasanya berhala-berhala mereka itu tidak bisa berbuat sedikit pun, tidak bisa berbuat apapun, menciptakan tidak bisa, membuat orang yang buta jadi melihat juga tidak bisa, membuat mendengar orang yang tuli juga tidak bisa, Qala ta'ala Allah ta'ala berfirman, "Qul ara'aytum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama 'ala qulubikum man ilahun ghairullah ya'tikum bihi?" Nah, katakanlah, "Ara'aytum, kabarkanlah kepadaku, jika Allah Subhanahu wa taala telah mengambil pendengaran kalian dan mengambil penglihatan kalian dan menutup hati-hati kalian, man siapa Ilah siapa yang selain Allah yang akan mendatangkan kalian dengannya? Gak ada kan? Gak ada. Pertanyaan yang apa? Yang menjatuhkan mereka serta menghinakan mereka memang gak ada. Siapa di antara berhala-berhala kalian yang bisa mampu mendatangkan pendengaran, penglihatan, membukakan kembali hatinya? Gak bisa. Tidak bisa sama sekali. La yudat ahadun yujibu an hadas soal. Tidak ada seorang pun yang mampu yang berani menjawab pertanyaan ini. Wala ahadun ghairallah dan tidak ada seorang pun yang mampu kecuali Allah an ya'tiya bisami wal basar untuk mendatangkan pendengaran dan penglihatan. Ada enggak? Enggak ada. Nah, obat mata itu bukan karena bisa melihat. Semula dia mungkin penglihatannya bisa, kemudian kena sakit diobati dengan obat mata. Adapun kalau semula dia buta dari sejak lahir buta, kemudian dia mengobati manusia ya, nah tidak akan bisa kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, semuanya itu Allah Subhanahu wa taala yang Menyembuhkan. Nah. Kemudian berikutnya wa may yakhruj wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Siapa? Hmm? Siapa yang mengeluarkan kehidupan dari kematian dan yang mengeluarkan kematian dari kehidupan? Nam, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hada minal ajaib. Ini termasuk perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang menakjubkan. Yukhrijul hayy minal mayyit bagaimana mengeluarkan kehidupan dari kematian? Semula mati jadi keluar dari kehidupan bagaimana ini? yukhadu zara' minal habbah. Allah Subhanahu wa taala nah, mengeluarkan apa? tumbuh-tumbuhan nah, dari dari biji-bijian bayangkan tuh. Biji ya, biji jagung itu ditanam satu nanti tumbuhnya banyak, bayangkan itu. Eh, atau biji kacang ya, satu dimasukkan ternyata yang tumbuh banyak, bayangkan itu. Itu semua dari mana datangnya? Dari berhala-berhala kalian, dari berhala-berhala kalian, sesembahan kalian bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak akan ya, berhala kalian tidak akan bisa, patung-patung kalian diam aja dihancurkan mendiamkan sebagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam nah berhala-berhala yang diagungkan bapaknya dan juga nah pengikutnya apa yang di, yang dilakukan Ibrahim dihancurkan semua dihancurkan tinggal berhala satu berhala yang besar ya? dihancurkan nah dan diam tidak yang menolong sama sekali menunjukkan bahwasanya mereka apa tidak bisa bicara, tidak bisa bicara tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun bahkan apa bahkan membahayakan penyembahnya di dunia dan di akhiratnya. Nah, untuk ya. Ayo. Wa yukhrijul mu'min minal kafir dan yang mengeluarkan orang mukmin dari kekafiran. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa yukhrijul mayyit minal hayy dan zat yang mengeluarkan kematian dari kehidupan. Yukhrijul kafir minal mu'min, ya kan? Nah, mengeluarkan orang kafir dari orang mukmin. Apa maksudnya? Maksudnya orang kafir itu dianggap mati hatinya karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan dari orang mukmin. Wa yukhrijul baydah minat ta'ir ini. Dan mengeluarkan baydah apa baydah? Telur Ya, telur itu kan benda mati aslinya kalau dilihat karena mati itu kan. Nah, yukhrijul bayi itu ta'ir yang mengeluarkan bayi itu telur dari ta'ir apa ta'ir burung. Seekor burung hidup enggak? Hidup. Kemudian bertelur. Nah, telur itulah yang keluar dari kehidupan, keluar sesuatu yang mati dari kehidupan. Kemudian dari telur itu sendiri apa? Dari mati itu keluar kehidupan ketika menetas. Telur itu kan lama-lama biasanya kalau sudah di sudah di apa itu istilahnya? Sudah diengkrami ya. Dari engkrami itu, nah, itu nanti akan menetas Nah, itu keluar kehidupan dari kematian. Alladzi yaqdiru ala hadza Allah. Yang mampu untuk berbuat seperti ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sudah terang-terangan jelas gamblang, terang-terangan ya, jelas gamblang jelas, eh, tidak lagi perlu di tafsirkan orang-orang mereka bagaimana mereka tertutup matanya ya. Tertutup matanya melihat kebenaran seperti ini alhamdulillah ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan taufik kepada kita semuanya sehingga masih berjalan di atas siratal mustaqim, di atas petunjuk yang lurus ini, jangan sampai terlewatkan, jangan sampai terhilangkan dari kita. Nauzubillah. Nah, setelah kita memahami, mencerna, kemudian juga mengerti makna ayat, sangat sangat disayangkan mereka. Berhala yang tidak bisa bergerak kayak gitu, bulan, bintang, kayu, eh, pohon disembah. Nauzubillah. Wa man yudabbirul amra, dan siapa yang mengatur alam semesta? Hada umumun ini lebih umum. Yakni kullul umur minal maut wal hayat wal marad was siha wal kufur wal iman wal ghina wal faqr wal lail wal nahar. Seluruh perkara, mulai dari kematian, kehidupan, penyakit yang sehat, kemudian kekufuran, kemudian apa? keimanan, kekayaan, kefakiran, malam, siang. Naam, wal iz wazil, ya, keperkasaan atau dan juga kerendahan, wal mulk kekuasaan, yu'ti dzalika man yasha. Itu semuanya Allah Taala berikan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dzalika fadlullah yu'ti man yasha wallahu dzul fadlil azim. Yang demikian adalah keutamaan yang Allah Ta'ala berikan kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Karena keutamaan yang besar itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'khudhu mimman yasha dan Allah Ta'ala akan mengambil mensakut dari siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Kullu man yajri fi hadzal kaun. Seluruh orang yang berjalan di muka bumi ini. Min taqallubati berupa taqallubat ya, hmm. berbalik arah wa yurat perubahan-perubahan Mana lagi yujid hari taghyirat siapa yang mewujudkan perubahan-perubahan ini Wahdi takalubat dan berbalik arahnya ini berbolak-baliknya siapa Allah Subhanahu wa taala sehingga hati manusia itu masih bisa berbolak-balik Siapa yang mulai balikkan hati manusia? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga doa yang sering kita tekankan jangan sampai terlupakan dibaca ya ketika sholat malam atau ketika mungkin di hari Jumat setelah sholat asar itu ya hingga matahari terbenam itu jangan lupa jangan lupa Pak dibaca doa yang sangat mulia itu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik awal ala taatik. Ngam. Atau dengan lafaz yang semisal dengan itu di hati yang lain. Paham ya? Karena siapa yang bolak-balikkan hati? Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak merasa aman dari fitnah, dalam artian kita pokoknya kita ini maksum lah. Kita itu maksum, insya Allah nggak akan keliru, mesti benar terus, gak boleh seperti itu. Kita tetap berusaha semaksimal mungkin agar dijaga dari fitnah, agar kita senantiasa istiqomah di atas al-haq, al-Quran, al sunnah itu yang kita harapkan ya, itu yang kita harapkan. Nah, bukan merasa aman dari fitnah ya. Apa aminu makrallah, fala ya aman makrallah illa al khasirun. Nah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Tidak ada yang merasa aman dari makan Allah kecuali orang-orang yang rugi. Jadi kita tetap senantiasa berusaha, berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Tiap hari kita baca dalam salat kita. Nah, dalam rangka apa? Dalam rangka agar Allah Ta'ala memberikan petunjuk, taufik kepada kita. Agar kita senantiasa istiqamah di atas al-haq. Di atas jalan yang benar Al-Quran wa sunnah. Bifahmi salafil ummah. Itu. Setelah ditanya ya, semua ditanya. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Kemudian siapa yang mengeluarkan kehidupan dari kematian? Siapa yang mengeluarkan kematian dari kehidupan? Fasayakulun Allah kata beliau. Mereka akan mengatakan Allah. Fakol Allah li nabiyih. Fakul afala tattaqun. Kemudian Allah Ta'ala berkata kepada nabinya. Suruh mengatakan kepada mereka afala tattaqun. Bukankah kalian mau bertakwa? Sudah tahu semua seperti itu kalian mengakui Allah, tapi kenapa kalian tidak mau bertakwa? Kenapa kalian tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala? Madama annakum mu'tarifun, selama kalian mu'tarifun mengetahui, mengenal, mengerti an hadil umur biadillah, semua perkara ini di tangan Allah, mulai dari menghidupkan, mematikan, dan kerendahan, kemudian juga kekuasaan tangan Allah, tapi kenapa kalian tidak mau bertakwa? Wa anna asnamakum la taf'al syai'an minha. Dan bahwasanya berhala-berhala kalian tidak bisa berbuat sedikit pun darinya. Afala Allah. Bukankah kalian mau bertakwa kepada Allah setelah tahu itu semuanya? Naam, wa dan kalian mentauhidkannya, wa dan kalian mentauhidkannya, mengesakannya, menunggalkannya bil ibadah dalam beribadah. Li'annakum in lam tattaqullah, dikarenakan kalian ketika tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha yu'adzibukum. Niscaya karena sungguhnya Allah taala akan mengazab kalian. Padahal ketakwaan itu ya, kalau kita telusuri banyak sekali fadilah dan keutamaan daripada ketakwaan. Nah, di antaranya apa? Di antaranya adalah sebaik-baik manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa di antara kalian. La Arabian wal Ajamian. Bukan orang Ajam, bukan orang Arab, bukan yang kulitnya putih, bukan yang kulitnya hitam. Enggak ada bedanya sama sekali pada hakikatnya kecuali apa? Dengan takwa. Fala tuzakku anfusakum. Nah, nah itu. Janganlah kalian mensucikan diri kalian. Nah, Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentang siapa yang bertakwa. Paham ya? Huwa a'lamu biman ittaqa. Dia adalah zat yang lebih tahu tentang siapa yang paling bertakwa. Nah, karena takwa itu beratnya takwa itu konsekuensinya apa konsekuensinya keharusannya harus mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kata beliau di sini, Li'annahu aqama 'alaikum hujjah karena Allah Subhanahu wa taala telah menegakkan pada kalian hujjah wa qata'a minkumul ma'dzirah dan juga telah memutus dari kalian apa? ampunan. Falam yabqa illa al-'adzab, tidak tersisa kecuali azab, ma dumtum araftumul haq, selama kalian mengetahui kebenaran walam ta'malu bihi. Ketika kalian apa mengetahui kebenaran tapi kalian tidak mau beramal dengan dengannya. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Alangkah murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala Kalian berucap tapi tidak mau beramal. Kalian tahu tapi tidak mau mengamalkannya. Itu hati-hati seperti itu. Nah, kata beliau, "Fadzalikumullahu rabbukumul haqq, famadza ba'dal haqqi illa dhalal, fa anna tusrafun?" Yang demikian itu yang ada pada kalian, eh? Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian yang hak. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal, maka apalagi setelah kebenaran kecuali kesesatan? Qul za'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Hancur kebatilan itu ya, hancur. Naam. Tubayyinu lakum annal ibadah haqqun lillahi ta'ala. Ayat ini menjelaskan kepada kalian bahwasannya ibadah itu adalah hak untuk Allah Subhanahu wa taala. Fala ma'budu bihaqqin illallah. Maka tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadai kecuali Allah. Fa illam ta'buduhu. Maka jika kalian tidak mengibadahinya, fa inna hadza dhalalun. Maka sesungguhnya ini adalah kesesatan famada ba'dal haqqi alladhi huwa tauhid maka apalagi setelah kebenaran yaitu at-tauhid wa ifradullah bil ibadah Naam yaitu menunggalkan Allah Taala beribadah illa dhalal kecuali itu adalah kesesatan Alladhi huwa syirik yang mana itu adalah kesyirikan barakallahu fikum wa hafizakumullah jami'an jadi inti yang kita ambil pelajaran pada hari ini adalah apa pengakuan masih berkaitan dengan pengakuan mereka tidak cukup kalau seandainya tidak diiringi dengan tauhid al-uluhiyah dan ketika mereka sudah mata mereka terbuka melihat kejadian-kejadian dan kenyataan bahwasanya tidak ada semuanya yang bisa mengatur alam semesta dan juga tidak ada yang menciptakan kemudian tidak ada yang menghidupkan matikan kecuali Allah Subhanahu wa taala namun mereka tetap